Poin yang keempat yang disebutkan oleh Tengku Muslim Al-Tahiri yang hendak menjelaskan tentang ciri-ciri ulama Wahabi. Dia mengatakan kalangan ulama atau tokoh Wahabi Salafi tidak suka atau sangat jarang mengutip pendapat ulama salaf seperti ulama madhab yang empat dan yang lain kecuali madhab hambali yang merupakan tempat rujukan asal mereka dalam bidang fikih walau tidak mereka akui secara jelas. Hanya pendapat Imam Taimiyah dan Ibn Qayyim yang sering dikutip atau pendapat ulama di atasnya Muhammad bin Abdul Wahab terutama dalam bidang yang menyangkut akidah. Antum mendengarkan poin yang keempat ini, seorang yang sering mengikuti kajian-kajian para ulama salaf atau ulama salafiyin atau para dai salafi akan tersenyum sendiri dengan ucapan ini kedustaan yang jelas dikatakan bahwa ulama atau tokoh wahabi salafi tidak suka tidak suka atau sangat jarang. Kalau tidak suka mestinya tidak disebut sama sekali. Kalau tidak suka ya. Terus dikatakan atau sangat jarang mengutip pendapat ulama salaf. Gimana dikatakan sangat jarang? Salafiyin kok. Salafin itu nisbah kepada salaf, kepada ulama salaf. Gimana dikatakan tidak suka. Kalau tidak suka berarti bukan salafi. Atau kalau dikatakan sangat jarang berarti bukan salafi. Karena prinsip salafiyin, ulama salafiyin adalah kembali kepada pemahaman salaf. Dari masa sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Dan yang mengikuti mereka. Yang berjalan di atas jalan mereka Begitu seringnya kita mendengarkan nama-nama para sahabat dalam setiap majelis. Nama Ibnu Abbas, nama Abu Hurairah, nama Ibnu Umar, nama Hudzaifah bin Yaman, nama Aisyah dan nama-nama para sahabat yang lainnya seringkali dinukil dari awal hingga akhir kajian. Oleh karena itu mereka berbangga menisbatkan diri kepada salaf. Karena setiap permasalahan-permasalahan yang mereka alami dan dalam setiap pembahasan baik itu pembahasan akidah, tauhid, fikih, manhaj, akhlak, semuanya dikembalikan kepada as-salaf. Dalam pembahasan akidah. Misalnya, syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Ini salah satu referensi utama dibangunnya akidah salafiyah Tolong Tengku buka kitab itu. Buka kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Jamaah karya Al-Lalakai. Buka kitab itu, lihat bagaimana beliau memaparkan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Menukil dari ucapan para ulama salaf. Buka kitab As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim seluruhnya berisi azhar dari para ulama ussalaf. dan kitab-kitab yang lainnya dan itu banyak alhamdulillah setiap menyebutkan permasalahan selalu menisbatkan kepada perkataan para ulama salaf jadi Salafiyin itu bukan Wahabi, bukan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Dan aneh juga mereka ini. Mereka mengistilahkan Wahabi. Lalu Ibnu Taimiyah apa? Seharusnya Muhammad bin Abdul Wahab itu Taimi. Karena lebih dahulu Ibnu Taimiyah daripada Ibnu Abdul Wahab. Ibnu Abdul Wahab hidup di abad yang ke-12, masuki abad 13. Meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Ibnu Taimiyah rahimahullah hidup di abad yang ke-8 Hijriah, meninggal tahun 728 Hijriah. Berapa tahun jarak antara Ibn Abdul Wahab dengan Ibn Taimiyah. Jauh sekali. Jadi mestinya yang, di, yang dimasyurkan itu Taimiyah gitu. Dan itu pun Salafiyah bukan pengikut Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah bagian dari ulama ul muslimin. Sebagaimana Ibn Abdul Wahab bagian dari ulama ul muslimin yang mereka ikuti adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang datang dari para ulama ussalaf dari sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in dan yang berjalan di atas jalan mereka. Dan disebutkan bahwa jarang mengutip dari ulama madhab yang empat Siapa yang mengatakan demikian? Seorang yang rutin mengikuti kajian-kajian salafi akan mengatakan ini dusta Tolong tengku muslim, tolong hadir di majelis-majelis salafiyin. Dengarkan, jangan hanya menukil dari sana sini. Dari penukilan yang tidak jelas lalu menyimpulkan di disebutkan dalam sebuah karya lalu dianggap karya ilmiah ini kan kedustaan. Ini kedustaan. Dan ini yang disebarkan kepada para pengikutnya. Dikatakan Wahabi begini, Salafi begini. Siapa yang mengatakan kita jarang menukil dari ulama madhab yang baik? Begitu seringnya kita menukil dari Al-Imam Al-Mu'azzam Al-Mubajjal Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala dan bahkan kalau dia katakan pengikut Imam Syafi'i kita lebih berhak untuk menjadi pengikut Al-Imam Syafi'i kata Al-Allamah Ahmad Syakir rahimahullah taala dalam muqaddimah kitabnya Al-Imam Syafi'i muqaddimah risalah yang ditahqiq oleh Ahmad Syakir Ahmad Syakir ini ulama dari Mesir Kata beliau rahimahullah taala, "Lau jaza li ahadin an yuqallida ahadan" lakana ahqqu yuqallada minhum asy-Syafi'i. Kalau seandainya boleh seseorang bertaklid buta kepada orang lain, maka yang paling berhak untuk seorang bertaklid padanya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. الإمام imam Syafi'i الله Kita cinta kepada Imam Syafi'i. Dan kita mempelajari fikihnya Imam Syafi'i. Tapi tidak boleh taklid buta. Iya kan? Dan itu pun yang kamu sebutkan di sini. Tidak boleh seorang taklid buta. Baik kepada Imam Syafi'i atau kepada yang lainnya. Dan kita mengingkari perbuatan sebagian orang-orang yang mengaku menganut madhab Imam Syafi'i namun tidak berjalan di atas prinsip-prinsip al-Imam Syafi'i rahimahullah. Contohnya, ada sebagian yang mengaku menganut madhab syafi'i. Mereka mengatakan, dan itu yang diajarkan. Kalau seorang hendak memulai sholat atau melakukan suatu ibadah tertentu harus melafatkan niat. Kalau seorang hendak sholat maghrib, itu tidak cukup niat dalam hati. Tidak cukup. Harus dilafatkan. Sebagian mereka mengatakan kalau tidak melafazkan tidak sah salatnya. Sehingga sebagian ketakutan kalau tidak lafazkan tidak sah salatnya. Jadi harus lafazkan. Usalli fardal maghribi. Bagaimana gimana saya sudah lupa. Usalli salat al-maghrib salat raka'atin fardan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kalau ingin berwudu, nawaitul wudu lillahi tabaraka taala. Kira-kira seperti itu karena saya sudah lupa. Dan saya tidak pernah mengamalkannya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang yang jelek sholatnya, Rasulullah mengatakan padanya idza qumta ila salati fa asbighil wudu thumma istaqbilil qiblata fakabbir. Kalau kamu ingin salat sempurnakan wudumu lalu kamu menghadap kiblat lalu ucapkan Allahu akbar. Dada usolli usolian. Ah, ini madhab syafi'i. Saya kan madhab syafi'i dalam madhab syafi'i harus melafatkan tidak melafatkan tidak sah siapa yang mengatakan itu madhab syafi'i baca kitabnya An-Nawawi rahimahullah baca kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab salah satu rujukan terbesar dalam madhab Al-Imam Syafi'i beliau menyebutkan pendapat dari jumhur asyafi'iyah Bahkan sebagian menukilkan ittifaq bahwa seseorang yang tidak melafalkan apa yang dia niatkan hukum solatnya sah berdasarkan sepakatan para ulama. Lalu kemudian beliau mendukil, memang disebutkan ada salah seorang dari pengikut madhab syafi'i disebutkan oleh Al-Mawar dalam Al-Hawil Kabir dan juga dinukil oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Al-Majmu' bahwa ada salah seorang yang pengikut madhab syafi'i yang bernama, bernama Abu Abdullah Zubairi dia ini memahami dari ucapan al-Imam Syafi'i rahimahullah taala yang kemudian dia berkesimpulan bahwa dari ucapan Imam Syafi'i wajib hukumnya melafazkan tidak sah kalau tidak lafazkan ketika dia menukil Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i menjelaskan tentang solat Kata Imam Syafi'i, "Fa innaha la tasihhu illa bin nutqi." Sesungguhnya tidak sah salat seorang kecuali dengan an-nutq, kecuali dengan mengucapkan. Lalu difahami oleh Zubairi yang dimaksud adalah melafazkan niat. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala para pengikut Syafi'iyah mereka menghukumi telah salah Zubairi dalam memahami perkataan Imam Syafi'i. Namun yang dimaksud oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala dari ucapan la tasihhu illa bin nutqi tidak sah salat itu kecuali dengan an-nutq yang dimaksud an-nutq mengucapkan yaitu lafaz Allahu akbar takbiratul ihram mayoritas para pengikut Syafi'iyah menyalahkan Az-Zubairi dalam memahami perkataan Al-Imam Syafi'i. Jadi tidak melafazkan niat itu madhab Syafi'i rahimahullah taala. Contoh yang lain berwudu. Ketika berwudu Tidak sedikit dari mereka mengaku menganut madhab Imam Syafi'i menganggap bahwa kalau berwudu itu cukup dengan kalau mengusap kepala bagian ubun-ubunnya saja. Sah. Ya kan? Dianggap saya cukup. Lalu itu yang diajarkan. Seakan-akan tidak ada amalan yang lain kecuali itu. Itulah yang dicontoh, itulah yang diamalkan, itulah yang diikuti. Dan dikatakan itulah madhab syafi'i. Masya Allah. Apakah seperti itu madhab al-imam syafi'i rahimahullah ta'ala? Kalau kita melihat kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Kan jelas. Hadis Abdullah bin Zaid muttafaqun alaih ketika menjelaskan tata cara wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengusap kepala kata beliau bada abi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihi wa ila qafah thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Beliau memulai dengan bahagian depan kepalanya. Ya tidak pakai kopiah maksudnya. Ya. Kemudian ditarik ke belakang sampai ke tengkuk. Dari belakang, dari tengkuk ini dikembalikan lagi ke depan. Itu yang dimaksud mengusap kepala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merinci apa yang disebutkan secara global dalam Al-Quran Karim. Dalam Al-Quran Karim tidak disebutkan tentang tata caranya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan wamsahu biruusikum usaplah kepala kalian maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan cara mengusap kepala itu seperti ini dari depan ke belakang sampai tengkuk dari belakang kembali ke depan yang diajarkan dalam sebagian matan mazhab Syafi'i yang diajarkan itu matannya tanpa melihat penjelasan mazhab Syafi'i. Seperti ketika membahas matan Abi Syuja' disebutkan wa furudul wudu sittah Hal yang wajib atau rukun-rukun wudhu itu ada enam. An-niyat inda ghaslil wajhi wa ghaslul wajhi wa ghaslul yadain ila mirfaqain wa mashu ba'd rasi wa ghaslul rijlain ila al-ka'bain wa tartibu ala ma dzakarna ini yang disebutkan Abu Suja ada enam berniat ketika membasuh wajah membasuh wajah membasuh tangan hingga ke siku wa mashu ba'dhir ra'si mengusap sebagian kepala Lalu terjadi khilaf. Mengusap sebagian kepala ini gimana? Apakah sebagian atau sedikit saja itu sudah dianggap mengusap? Satu ketika saya pernah mengajarkan tentang tata cara berwudu di hadapan sebagian bapak-bapak, orang-orang awam, cara berwudu. Kemudian saya menjelaskan cara mengusap kepala berdasarkan hadis. Dia terheran-heran ya. dengan keheranan dan nampak dari wajahnya itu bentuk pengingkaran. Dia mengatakan yang saya baca selama ini dalam tuntunan sholat lengkap dan yang diajarkan oleh kiai dia sebutkan kiainya saya, saya lupa itu nama kiainya itu cukup begini saja, sudah cukup. Mengusap ubun sudah cukup. Saya mengatakan Pak ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hasil ma'asyir rahimakumullah Ini yang dianut oleh sebagian yang mengaku bermadhab al-imam syafi'i Padahal kalau kita merujuk kepada referensi madhab syafi'i seperti Al-Majmu' karya An-Nawawi rahimahullah taala kita akan mendapati beliau menyebutkan kesepakatan seluruh ulama syafi'iyah menyatakan bahwa mengusap seluruh kepala adalah perkara yang mustahab yang dianjurkan sepakat seluruh syafi'iyah ini kan harusnya dinukil. Ini yang harus diajarkan. Sepakat seluruh ulama syafi'i bahwa mengusap seluruh kepala itulah yang mustahab, itulah yang dianjurkan. Adapun batas dikatakan seorang mengusap kepala, nah ini yang diperselisihkan dalam madhab syafi'i. Apakah cukup dengan ubun saja atau ada tambahan? Ini khilaf. Khilaf. Tapi kalau mencari yang lebih afdal sepakat seluruh ulama Syafi'i tidak ada khilaf tentang seseorang yang mengusap seluruh kepala. Mestinya kan diajarkan yang lebih afdalnya ini saja. Nah itu sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Al Hafiz Ibnu Kathir rahimahullah taala yang beliau juga bermadhab Syafi'i. Al Hafiz Ibnu para pengikut Syafi'i siapa yang tidak mengenal tafsir Mukathir? Coba baca tafsir beliau menjelaskan tentang makna dari firman Allah wamsahu biruusikum. Kata beliau ayat Allah Subhanahu wa taala setelah beliau menyebutkan hadis. Kata beliau hadis ini menunjukkan kepada wujubu takmili mashi jami' ras. Wajibnya menyempurnakan dalam mengusap seluruh kepala. Wajib kata al hafidh Mukathir dan itu yang dikuatkan dalam madhab al-imam Ahmad madhab al-imam Malik akan tapi ini justru ditinggalkan sehingga muncul pengingkaran dari sebagian mereka menganggap cara musabnya seperti itu saja jadi dalam hal ini Wahabi mengikuti siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti Imam Syafi'i rahimahullah taala. Nah. Jadi kalau dikatakan jarang menukil perkataan empat imam ini tidak benar. Yang kelima, di mata ulama Wahabi perayaan keislaman yang boleh dilakukan hanyalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan perayaan yang lain seperti Maulid Nabi Muhammad, peringatan Isra Mi'raj dan perayaan tahun baru Islam dianggap haram dan bid'ah. Ma'asyar Saya ini bermadhab syafi'i. Coba tolong tunjukkan dalam kitab-kitab para ulama salaf yang bermadhab al-imam syafi'i yang menerangkan tentang disyariatkannya merayakan maulid Isra Mi'raj dan tahun baru Hijriah. Tolong tunjukkan dari ulama salaf yang bermadhab al-Imam Syafi'i. Ya ikhwan, dalam agama ini jelas. Barakallahu fikum. Semua tuntunan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin dalam perkara agamanya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ada fikihnya. Setiap permasalahan ada hukum-hukumnya, ada adab-adabnya, dari perkara yang terbesar sampai perkara yang sekecil-kecilnya. Urusan buang hajat. Urusan buang hajat. Ya, sekedar buang kotoran. Itu tidak boleh sembarangan. Iya kan? Ada fikihnya. Apa yang tidak diperbolehkan, apa yang harus dilakukan ketika seorang masuk ke dalam toilet ketika keluar apa yang dilakukan di dalam apa yang tidak boleh itu kan ada dalam fikih-fikih yang bermata Imam Syafi'i juga menjelaskan itu ada fikihnya ada aturannya nah sekarang kalau Idul Fitr Idul Adha jelas iya kan ada tuntunannya bagian dari dua hari raya di dalam Islam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah dalam riwayat Abu Daud, beliau melihat sebagian kaum muslimin mereka merayakan hari raya yang disebut An-Nairuz dan Mahrajan. Yang itu adalah merupakan peninggalan jahiliyah. Maka Rasulullah SAW mengatakan pada mereka, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengganti hari raya itu dengan dua hari raya, Idul Fitr dan Idul Adha. Ada fikihnya. Ya. Ada fikihnya, hukum-hukum kaitannya dengan salat Id, apa yang dilakukan sebelum Id, ketika salat Id apa yang dilakukan, setelah salatul Id apa yang dilakukan? Idul Fitr, Idul Adha, apakah dianjurkan makan sebelum berangkat? Kan ada fikihnya, ada penjelasannya. Kalau seandainya merayakan maulid, merayakan Isra Mi'raj tahun baru Hijriah, bagian dari fikih Islam, tolong mana hukum fikihnya? Mana hukum-hukumnya? Mana ada adab-adabnya? Mana? Dalam kitab Al-Um karya Imam Syafi'i rahimahullah, mana? Atau kitabnya An-Nawawi rahimahullah? Mana fikihnya? Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah. Apakah menjelaskan tentang hukum ini? Misalnya diterangkan adab-adab dalam merayakan maulid. Setiap yang datang ke masjid harus menyediakan telur yang sudah diwarnai merah. Misalnya ya. Merah yang ditusuk dengan kayu bawa ke masjid misalnya. Setiap yang datang harus bawa amplop misalnya. Mana fikihnya? Tolong, tolong sampaikan. Kalau tidak ada berarti apa? Bukan dari bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya itu disyariatkan, Rasulullah Alaihi Wasallam lebih berhak untuk merayakan Kadang-kadang pula sebagian memaksa-maksakan dalil. Ada yang mengatakan, Rasulullah sebenarnya merayakan loh hari kelahirannya. Apa perayaannya? Beliau berpuasa pada hari Senin. Ketika ditanya tentang puasa hari Senin kata beliau, "Zaka yaumun wulidtu fi." Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Nah, kan? Rasulullah merayakan kalau kita ingin mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kerjakan seperti yang dikerjakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anda memahami dari hadis itu sebagai hari raya, rayakan setiap hari Senin. Bukan tahunan, setiap hari Senin. Dan cara perayaannya berpuasa. Iya kan? Kalau di, dikatakan itu hari Padahal kalau yang namanya hari raya itu apa? Tidak boleh puasa dilarang oleh Nabi SAW berpuasa. Makanya dilarang puasa hari Idul Fitri, Idul Adha. Hari Jumat tidak boleh menyendirikan puasa. Kalau ingin berpuasa hari Jumat, puasa sebelumnya atau puasa setelahnya. Ada tuntunannya, ada aturannya. Jadi fikihnya mana? Kalau seandainya itu disyariatkan. Ternyata yang kita saksikan. Tidak ada tuntunannya. Siapa yang memulai perayaan Isra Mi'raj? Bani Fatimiyah. Dari kalangan Syiah. Batiniyah. Yang ketika itu berkuasa di Mesir. Itu dalam kalender tahunan. Uh, banyak liburnya. Kalau pegawai mungkin senang itu. Banyak liburnya. Dikit-dikit perayaan Fatimah. Kelahiran Fatimah. Zahra. Perayaan ini, perayaan itu Nah, itu termasuk maulid, surat mi'raj dan seterusnya. Semua perayaan-perayaan, perayaan-perayaan. Namun perayaan itu kan kaitannya dengan ibadah. Dan ibadah itu harus ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah beliau mengajarkan, tidak pernah diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, tidak pula tabi'in, tidak pula asba'ut tabi'in, tidak pula dijelaskan oleh para ulama ul madhab Lalu dari mana ajaran tersebut? Mereka mengatakan bahwa salafi itu mengajarkan akidah Yahudi, cara beragama Yahudi. Kaum Nasara mereka merayakan apa? Waf, uh, eh, kelahiran Isa Masih yang disebut apa? Natal. Tidak ada kaum muslim yang ikut-ikutan merayakan maulid. Itu kan dari kelahiran. Kaum Nasara merayakan kenaikan. Ada pula kaum muslim merayakan kenaikan Rasulullah. Bahasanya Isra Mi'raj. Kalau kita ingin membalik, mereka menuduh bahwa salafi itu ya akidah Yahudi, ajaran Yahudi. Lah ini ajaran siapa ini? Yang merayakan ini ajaran siapa? Yang jelas bukan dari ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengikuti para sahabat, para tabiin, atba'u tabiin, para ulama al-madhab termasuk al-imam syafi'i, para ulama al-madhab syafi'i, mereka tidak ada yang menyebutkan tentang perayaan maulid. Apa kita salah? Iya kan? Kalau kita mengikuti mereka, misalnya asal ikut, ya kita juga ikut maulid karena keumuman ikut maulid sudah. Berarti kan kita taklid buta namanya. Itu namanya taklid buta. Mengikuti sebuah pendapat tanpa alasan, tanpa dalil, tanpa hujah. Dan itu yang disebutkan tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Agama ini sudah ada aturannya dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bimbingan para ulama salaf. Yang keenam, gerakan-gerakan atau organisasi Islam yang di luar Wahabi Salafi atau yang tidak segaris dengan manhaj aturan standar ideologi, Wahabi akan mendapatkan label syirik, kufur atau bid'ah. Ini juga batil. Dan sayangnya ini semua poin-poin tidak ada contohnya. Gitu. Kalau seandainya dia jujur, mestinya dia sebutkan kan. Contohnya dalam kitab ini, halaman ini. Dalam kitab ini, halaman ini. Ini tidak ada sama sekali. Ini jelas kebatilan. Kita menghukumi baik secara person atau secara kelompok ya, berdasarkan apa yang mereka yakini. Berdasarkan apa yang mereka yakini. Kami menghukumi bahwa keyakinan liberal itu adalah keyakinan yang batil, keyakinan kufur yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya. Kami meyakini bahwa ISIS, Al-Qaeda dan yang semisal mereka adalah kelompok sesat yang berpaham khawarij yang gemar mengkafirkan kaum muslimin. Jadi menghukumi sesuatu berdasarkan sifat yang mereka miliki. Yang ketujuh, semua lulusan Universitas Arab Saudi dan afiliasinya adalah kader Wahabi Salafi sampai terbukti sebaliknya. Semua lulusan Universitas Arab Saudi. Nah, adalah kader Wahabi Salafi. Ya terus kenapa? Apa masalahnya? Sampai terbukti sebaliknya. Itu bukan tanda kesesatan gitu. Ya. Nah, banyak juga loh dari kelompok-kelompok yang lain belajar di sana meskipun kadang-kadang bulan ya sekedar mau mengambil gelar saja memanfaatkan gelar habis manis Hah? sampahnya dibuang ya. belajar di Arab jadi diberikan fasilitas di sana oleh yang mereka sebut Wahabi, diberi fasilitas makanan gratis, bahkan per bulan dikasih mukafaah bulanan. Harusnya kan mereka berterima kasih itu La yashkurullah, mal nas. Tidak bersyukur pada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril kathir. Siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, tidak akan bersyukur dengan yang banyak. Harusnya berterima kasih. pemerintah Arab Saudi yang mereka sebut sebagai pemerintah Wahabi itu. Itu memberi kesempatan siapa saja ingin berangkat umroh silahkan bebas diberi fasilitas yang sakit bahkan dibiayai gratis jika dia seorang umroh ataukah haji atau seorang yang bekerja di sana diberi fasilitas gratis yang termahal sekalipun melakukan operasi yang kalau di Indonesia bayarnya puluhan bahkan ratusan juta sana gratis seharusnya berterima kasih jangan setelah di sana mendapatkan fasilitas dan bahkan sudah diberi kesempatan dapat gelar pulang caci maki Arab Saudi Wahabi Wahabi Wahabi Wahabi ini tidak bersyukur kepada manusia Yang kedelapan, pengikut atau aktivis Wahabi Salafi tidak mau taklid dalam kurung mengikuti pendapat ulama salaf dalam kurung klasik dan khalaf kontemporer. Tapi dengan senang hati taklid kepada pendapat dan fatwa ulama-ulama Wahabi Salafi atau fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Al-Lajnah Daimah lil Buhuthi wal Ifta' dan lembaga serta ulama-ulama yang menjadi anggota Hay'ah Kibarul Ulama' yang nama lengkapnya adalah Ar-Riasatul Ammah lil Buhuthi Al-Ilmiyah wal Ifta. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Salafi Wahabi tidak mengikat pemahaman mereka dengan fatwa-fatwa tersebut. Dengan fatwa lajna atau fatwa hayat kibar ulama. Tidak. Tapi kembali kepada prinsip tadi, Adapun kalau dari fatwa tersebut, lajnah itu atau hayat kibaril ulama, mereka mengeluarkan fatwa dan mereka membawakan dalil dari Al-Qur'an Sunnah, maka bukan karena fatwa ulama tersebut, namun karena dalil dan Al-Qur'an dan Sunnah yang mereka bawa. Baik itu dari hak kibaril ulama atau dari yang lainnya. Tidak selalu dari lajnah daiman, tidak. Nah. Dan kalaupun dari mereka, mereka membawakan dalil, ya, apa kesalahan kita untuk menerimanya? Seharusnya kita bersikap insaf. Nah, boleh kemudian sekedar dari lajnah oh, sudah alergi. Ada fatwa Syekh bin Baz alergi, gatal dia. Merasa apa? Kayak orang jijik. Wah, enggak ingin menyentuh sama sekali. Lah, jangan seperti itu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kebencian kalian kepada satu kaum jangan menyebabkan kalian tidak berbuat adil. Berbuat adillah. Berbuat adillah wahai tengku. Itu lebih mendekatkan diri kepada takwa Allah Subhanahu wa taala. Tolong bersikap adil apa yang disampaikan oleh hak kibarul ulama yang mana yang kemudian kita mengikuti fatwa tersebut yang mereka tidak menyebutkan hujahnya yang kemudian kita taklid buta kepadanya mana lagi-lagi dia tidak menyebutkan buktinya kalau sekedar menukil ya kami menukil dari nada daimah dari hayy kibar ulama kami juga menukil dari yang lain dari An-Nawawi rahimahullah dari Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah kami menukil dari mereka ya. siapa saja yang mendatangkan sebuah pendapat lalu menyebutkan dalil dan hujjah yang kesembilan pengikut atau aktivis sangat menghormati ulama-ulama mereka dan selalu menyebut para ulama wahabi dengan awalan syekh atau kadang diakhiri dengan rahimahullah atau hafizahullah seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dan lain-lain. Tapi menyebut ulama-ulama lain cukup dengan memanggil namanya saja. Orang yang mendengarkan kajian ini dari awal akan mengatakan dusta ini orang. Dusta ini tangguh muslim bertobatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dari tadi kayaknya kita menyebut An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. al Hafidh Ibn Hajar rahimahullah. Apakah Ibn Hajar Wahabi? Kena, mereka tidak mengatakan demikian. Jadi kalau dikatakan hanya ulama Wahabi saja, dari mana? Dari tadi kita menyebut Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Nah, dan yang lainnya. Kita doakan mereka muslimin. Dan termasuk adab terhadap ulama mendoakan kebaikan. Yang meninggal ada yang masih hidup. Maka ini juga merupakan kedustaan. Yang ke-10, ulama Wahabi Salafi utama ulama wahabi salafi utama ini mungkin yang dimaksud level pertama ini mungkin dalam kurung kecuali Nasiruddin Al-Albani yang asli Albania mayoritas berasal dari Arab Saudi dan bertempat tinggal di Arab Saudi oleh karena itu mereka umumnya memakai baju tradisional khas Arab Saudi yaitu gamis atau jubah warna putih Lama warna putih ini kalau tenang. B sorban merah, C sorban putih. Saya pakai sorban merah. Masya Allah. ada satu orang di belakang. Sorban putih ada? Hah? D. Maslah gitu, yaitu jubah luar tanpa kancing, warna hitam atau coklat yang biasa dipakai raja. Siapa yang pakai masalah? Saya pun tidak pakai. Pakaian luar itu. Biasa kalau di Saudi itu imam, ya. Pakai luar. Jadi dikenakan. Lihat baju luar yang dipakai Muhammad Abdul Wahab dan al -Uthaymin. Ini di ditampilkan gambar Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala sini. Tak tahu ngambil dari mana nih, siapa yang foto beliau ini. Nah. Ya. ya. Mungkin dari internet ya. Dikatakan inilah sosok Ibn Abdul Wahab tampilkan. Saya sempat melihat di gambar internet Ibnu Taimiyah. Jadi perawakannya itu janggutnya tipis dilapikan. Kumisnya itu nyambung dengan janggutnya. Rapih. Lalu dikatakan temia Tidak tahu siapa yang ngarang. Subhanallah. Tentang masalah pakaian. Barakallahu fikum. Ulama sunnah tidak pernah mengajarkan ada pakaian khusus yang dikenakan oleh seorang namanya salafi bid'ah. bahkan dianjurkan untuk berpakaian seperti yang dikenakan oleh masyarakat selama tidak menyelisihi syariat adapun pakaian berwarna putih yang memang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha khairu thiyabikum wa kafinu fiha mautakum pakailah pakaian kalian berwarna putih itu sebaik-baik pakaian kalian dan kafani orang yang meninggal di antara kalian dengan pakaian putih kafan putih sekarang kan yang banyak diamalkan kain kafannya saja kalau kafan mesti putih itu seorang mengamalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berpakaian pun dianjurkan putih. Namun tidak wajib putih. Jubah, coba lihat orang pakai jubah macam-macam kok. Ada pakai putih, hitam, coklat, hijau, biru, macam-macam. Kenapa berpakaian demikian? Karena itu menampakkan keislaman daripada pakai jin. Pakai jin terus ketat pakai baju kaos, nggak pakai kopiah, rambutnya dibuat kayak jengger ayam, kan nggak nampak penampilannya sebagai seorang muslim, nggak nampak. Kita ingin mengucapkan salam, menebarkan salam, wa antusallima ala man arafta wa man lam ta'rif ucapkan salam kepada yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal dari kaum muslimin ucapkan salam tebarkan salam lah kalau penampilan tidak menampakkan diri sebagai seorang muslim Gimana kita akan menyampaikan salam kepada Dan tidak terlarang seorang memakai selain gamis. Tidak. Hanya memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pakaian yang beliau senangi adalah yang paling beliau senangi adalah komis. Pakaian yang dari atas dikenakan sampai ke bawah lutut. Itu namanya komis. Dan tidak terlarang memakai yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian jenis yang lain. Hullah Khullah itu kata para ulama pakaian yang terdiri dari dua bagian. Bagian bawah seperti soal pakai sarung, bagian atas yang disebut rida. Ya. Ya, seperti kalau di Indonesia seorang pakai sarung, baju koko, tidak mengapa Indonesia, Tidak terlarang. Silahkan. Yang terlarang adalah berpakaian yang menyelisihi syariat menampakkan aurat, aurat depan, aurat belakang. Kalau dikenakan pakaian itu timbul gitu. Jadi jangan hanya perempuannya yang tidak boleh berpakaian ketat, laki-laki juga karena laki-laki punya aurat. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukan karena kebanyakan para ulama dari Saudi. Ulama itu dari berbagai negeri siapa saja yang memenuhi kriteria ulama ada ulama dari Mesir ada ulama dari Jordan ada ulama dari Yaman ada ulama dari Kuwait dari mana siapa saja yang memenuhi kriteria ulama oh, kenapa kok yang disebutkan dari negeri-negeri Arab kenapa tidak dikatakan ulama dari Amerika ya kalau ada kalau ada yang memenuhi kriteria ulama dari Amerika, ya ulama dari Amerika. Cuman kan yang sepanjang pengetahuan kita nggak tahu, nggak ada gitu. Kalau para ulama dahulu banyak yang bukan Arab. Alimam Bukhari bukan Arab. Alimam Muslim bukan Arab. Banyak para ulama yang bukan Arab. Nah, jadi bukan hanya dari Arab Saudi. Dan kita berpakaian kamis atau yang disebut jubah itu bukan karena Arab Saudi-nya atau bukan karena fanatik kepada Muhammad Abdul Wahabnya tidak apa yang dikenakan oleh mereka di Arab Saudi itu adalah memang sudah tradisi mereka seperti itu berpakaian memakai sorban atau gutrah ya, yang dibiarkan seperti itu tradisi mereka memang Nah. Jadi ini ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. 10 poin seluruhnya dipenuh kedustaan. Tuduhan tanpa dasar. Tuduhan tanpa bukti. Sehingga ma'asyarul ikhwan rahimakumullah ya. Apa yang disebutkan oleh Tengku Muslim tahiri yang penuh dengan kedustaan ini mengharuskan dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak dia akan menjadi sunnah sayyi'ah terhadap orang-orang yang percaya dengan tulisannya. Dia yang mengajarkan sunnah sayyi'ah kepada orang-orang yang mengikutinya dan percaya kepada apa yang dia tuliskan padahal itu merupakan kedustaan dan itu tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi ma iktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina." Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa mereka melakukan hal tersebut, tanpa sebab sekedar tuduhan, kedustaan yang dinisbatkan maka mereka akan memikul buhtan kebohongan dan dosa yang nyata pada yaumul qiyamah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala berat nah dan pada bab yang ketiga ini sebenarnya dia menyebutkan akidah wahabi ini tidak kalah pentingnya sebenarnya untuk dibahas uh, mungkin kita lanjut nanti setelah asar membahas sedikit dari apa yang disebutkan karena ini termasuk hal yang penting sebab dia menyimpulkan bahwa akidah yang disebut Wahabi adalah akidah yang sama dengan akidah Yahudi. Ini fitnah yang besar sekali. Insyaallah taala mungkin kita akan lanjutkan pada sesi setelah salat asar insyaallah taala. أمرشني وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته